Kita lanjutkan kajian kitab Salus Suyuf wal Asinnah sampai pada ucapan muallif rahimahullah, "Wa ma bayyanathu asy-syari'ah wa bayyanathu al-ayah anna tiba'al hawa ala darbain. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam syariat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ayat bahwasanya mengikuti hawa nafsu ada dua. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna tabi'an lil amri wan nahyi falaysa bimadmum. Seorang yang mengikuti hawa nafsunya tetapi sesuai dengan perintah dan larangan sesuai dengan syariat Allah, falaisa bimadzmum maka itu tidak tercela. Dan itu tidak dikatakan hawa, tapi dikatakan ittiba. Karena dia mengikuti hawa nafsu sesuai dengan perintah dan larangan, sesuai dengan hukum-hukum syariat. Seorang manusia wajar memiliki syahwat kepada wanita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min ad dahab wal fiddah wal an'am wal harth. Bahwa manusia memang sudah diindahkan, sudah dibikin dia sudah dijadikan memiliki syahwat, suka kepada wanita, kepada harta, kepada ternak, kepada kendaraan-kendaraan, kepada kebun-kebun, sawah dan ladang, emas dan perak. Tetapi ketika mereka manusia menjalani hukum-hukum Allah, mencari yang halal, menikahi wanita yang halal dengan cara yang halal, maka dia dalam keadaan tidak mengikuti hawa, tapi mengikuti syariat. Walaupun dia dalam keadaan sesungguhnya dia menikah karena ada syahwat, tetapi disalurkan kepada yang halal, disalurkan kepada yang cocok dengan syariat atau yang sesuai dengan syariat. <laughs> Itu yang pertama. Fahadha laisa bimadmum. Yang demikian tidak tercela. Wala sahibuhu bidhal dan pelakunya tidak dianggap sesat. Wa qad al-huda wastanara bihi fi tariqi hawah dia sudah lebih mendahulukan hidayah, lebih mendahulukan hukum Allah di atas hawa. Dan dengan itu akan stanar bercahaya jiwanya, maka dia hawanya ngikut kepada cahaya tersebut. Wa huwa sya'nul mu'minit taqi. Itulah keadaan seorang mukmin yang bertakwa. Sedangkan yang kedua, orang yang mengikuti hawa an yakuna hawahu huwal muqaddam bil qasdil awal. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai tujuan utama. Bil qasdil awal. Tujuan utama. Karena al-amr wa nahi tabi'aini binisbati ilaih. Sedangkan perintah dan larangan syariat Allah ngikut hawa nafsunya. Au ghairi tabi'ain wahwal madmum yang demikianlah yang tercela. Ya jadikan tujuan utama hawa nafsu. Pokoknya saya harus puas, saya harus senang, saya harus begini, saya harus begitu. Pokoknya saya harus mendapatkan keinginan saya. Quran dan sunnah, syariat, hukum-hukum Allah dilihat. Sesuai dengan tujuan hawa nafsu, diterima. Gak sesuai dengan tujuan hawa nafsu, ditolak ini yang tercela. Wahwal mazmum inilah yang dikatakan mengikuti hawa nafsu yang tercela. Wal mubtadi qaddama hawa nafsu. Ahlul bid'ah mendahulukan hawa nafsu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fakana adallan nas, maka mereka adalah sesat sesat manusia. Wa huwa yadhunnu annahu ala huda, tetapi mereka mengira bahwa mereka di atas petunjuk. Padahal mereka aballannas, sesat-sesat manusia. Sebagai catatan. Bahwa kadang hawa nafsu itu umumnya sesuatu yang menyenangkan. Umumnya. Ya. Tetapi sesungguhnya kalau ada orang yang suka untuk berlelah-lelah, suka untuk sengsara, menyakiti dirinya, itu juga hawa. Ya. Karena diantara hawa nafsu, hawa nafsu mengajak untuk bersukaria, bersenang-senang. Seperti Syiah Rafidah, mereka mengambil syariat yang enak menurut mereka. Mutah. Padahal Nabi sudah mengharamkannya ila yaumil qiyamah. Karena nafsu mereka suka dengan itu, syahwat mereka suka dengan itu, maka mereka mengambilnya dan mengajarkannya, memakainya. Karena sesuai dengan hawa. Padahal sudah mensuh dan sudah dibatalkan hukumnya sampai hari kiamat. Ini hawa nafsu. Tetapi jangan dikira hawa nafsu hanya yang menyenangkan. Ada yang menyengsarakan. Seperti sufi. Kata mereka bahwa ibadah yang lebih khusyuk itu yang lebih melelahkan. Seorang yang beribadah dengan baik adalah orang yang menyengsarakan dirinya. Maka hendaklah dia puasa, jangan pakai makan sahur, kata mereka. Kalau makan sahur, itu cuma pindah makan. Makan siang diganti makan sore. Makan pagi diganti makan sahur. Itu bukan puasa, kata mereka. Namanya puasa itu harus sampai berlapar-lapar, sampai sengsara, kata mereka. Ini hawa nafsu juga. Kenapa? Karena sunnah tidak demikian. Rasulullah SAW menyatakan, mengatakan dengan tasaharu, fa inna fi sahuri barakah. Tasaharu, Makan sahurlah kalian. Karena pada makan sahur ada barakah. Ini sunnah. Tapi mereka kaum sufi mengatakan tak perlu makan sahur. Itu hanya pindah makan, itu bukan puasa kata mereka. Puasa itu harus merasakan lapar. Tidak boleh makan. Kalau dia kuat, terus. Berapa hari nggak makan? 40 hari 40 malam kata mereka. Ini di Indonesia dikenal dengan puasa mutih. Puasa putih itu tidak makan sampai 40 hari, 40 malam, cuma minum air putih saja. Ya. Ah, bukanya air putih. Nanti pagi puasa lagi. Ya. Ini azakumullah menyiksa diri, menyengsarakan dirinya. Dan itu pun hawa. Itu pun hawa. Pokoknya apa yang dimaukan oleh perasaan hatinya sendiri, pribadinya, bukan dari Quran, bukan dari sunnah, maka itu hawa. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya hawa mesti menyengsarakan, ah, mesti menggembirakan. Ada hawa nafsu yang menyakiti dirinya, menyengsarakan dirinya. Seperti hawa nafsunya sufi. Ada orang di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah melihat seorang itu berdiri di tengah panas. Di tengah terik panas matahari. Ada apa dengan dia? Tanyakan. Ditanyakan kepada orang tersebut. Maka orang itu berkata, Ya Rasulullah dia bernazar untuk tetap berdiri di tengah panas, tidak mau bernaung dan berpuasa. Maka kata Nabi Sallallahu Wasallam, batalkan <laughs> nazarnya. Suruh dia duduk, suruh, suruh dia bernaung, dan teruskan puasanya. Yang sunnah diteruskan, tetapi untuk menyengsarakan diri, berpanas-panas matahari jangan bernaung. Apalagi panas matahari di sana. Di Jaziratul Arab. Demikian pula berdirinya. Tidak usah, duduk kamu. Jangan diterapkan nazar yang seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini wa qad jarra huna ma'nan yata'akkad at-tanbih alaih. Maka di sini ada perkara yang perlu diperhatikan, perlu ditekankan. Wahuwa annal ayah al-madhkurah ayyanat lil ittiba'i fil akam syar'iyyah tariqain. Yaitu bahwa ayat menerangkan, menjelaskan bahwa dalam mengikuti syariat itu ada dua macam. Mengikuti syariat ada dua macam. Ahaduhuma salah satunya adalah mengikuti syariat wala miryata fi annaha ilmun wa haqqun wa huda. Mengikuti syariat karena dia adalah syariat dan itu didahulukan. Maka ini la miryata fi. Enggak ada keraguan. Enggak ada sama sekali syak. Bahwa itu adalah ilmu, itu kebenaran, itu petunjuk. Yang kedua, dia mengikuti hawa nafsu maka mengikuti syariatnya kalau sesuai dengan hawa nafsu. Mengikuti syariat kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Fahadhal hawa huwal madmum. Itulah yang tercela. Liannahu lam yudkar fil Qur'ani illa fi Karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali dalam konteks dicela. Wa man al ayat, siapa yang memperhatikan ayat-ayat itu? Al-faidzalika kathalik. Siapa yang memperhatikan ayat-ayatnya, maka dia akan mendapati memang seperti itu. Yang namanya mengikuti syariat, maka syariat diutamakan. Ya ayuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah Artinya jangan tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan mendahulukan pendapat siapapun di atas hukum Allah dan Rasulnya. Harus diajikan hukum Allah dan Rasulnya yang paling tinggi, yang didahulukan. Ini makna ayat. Dan siapa yang membaca ayat-ayat seperti ini, al-faidhalika kathalik. akan didapati bahwa memang yang namanya mengikuti syariat berarti harus didahulukan syariat itu di atas ucapan siapapun, di atas pendapat siapapun. Adapun siapa yang mengikuti hawa nafsunya kemudian mencari-cari dalam syariat, <laughs> mana yang cocok diambil, maka yang sesu apa yang sesuai diambil, maka ini adalah sesuatu dari pengikutan terhadap hawa, bukan mengikuti syariat. Thumma ilm alladhi uhila alaihi wal haqq alladhi humida innama al Qur'an. Dan perlu diketahui bahwa ilmu yang diarahkan kita kepadanya kebenaran yang terpuji hanya pada Quran dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. Hanya pada Quran dan apa yang diturunkan oleh Allah dari sisinya yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Itu al-haq. Tidak lain. Maka ketika kaum jahiliyah memiliki syariat-syariat baru dalam tanda petik, ini yani bukan syariat sesungguhnya kebid'ahan, maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan pada mereka, "Qul adzakaraini harrama amil unthayain?" Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Mereka memiliki syariat Katanya kambing-kambing itu, kalau dia memiliki anak, dan jumlah anaknya sudah sekian, maka kambing itu tidak boleh dipotong, dibebaskan merdeka. Dan kalau kambing itu demikian, maka ini demikian. Bikin aturan-aturan yang tidak ada dalam Quran wala sunnah, gak ada dalam kitab para anbiya sebelumnya, gak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah tanyakan pada mereka, ada karena ini, Apakah dua kambing jantan yang diharamkan atau kambing betina? Atau yang terkandung dalamnya kambing betina atau yang terkandung dalam dua kambing betina? Lebih unik. Jelas kepada kami. Jelaskan kepada kami. Bi'ilmin dengan ilmu. Apa maknanya? Dengan dalil, dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sebelumnya. Atau dengan wahyu, kitab-kitab sebelumnya, apakah Taurat atau Injil? Hatta hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa qala ba'da dhalik dan Allah katakan setelah itu, am kuntum syuhada idza id wassakumullahu bihadza. Apakah kalian menjadi saksi-saksi bahwa Allah pernah menurunkan syariat seperti itu? Bahwa kalau anaknya kembar tidak boleh dimakan oleh perempuan hanya untuk laki-laki. Apakah kalian bersaksi, mempersaksikan bahwa pernah turun ayat tentang itu? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban. Kata Allah, siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Dusta itu sudah perkara besar. Sudah jenayah yang sangat besar. Ditambah lagi berdusta atas nama Rasul SAW. Dan berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hada akbar wa akbar. Lebih dahsyat kedustaannya. Lebih besar jinayahnya. Qala dikatakan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla nasa bighayri 'ilmin." Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan, membuat syariat baru, liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa ayat-ayat dari Allah, bukan pula dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ini jeleknya bid'ah. Zammul bid'ah, jeleknya kebid'ahan kata Imam Syatibi rahimahullah, ada sekian. Disebutkan satu persatu dalam kitab I'tisam. Salah satu kejelekan bid'ah adalah bahwa mereka membuat syariat baru. Kalau membuat syariat baru, berarti mereka merasa diri mereka seperti Tuhan, seperti ilah, seperti Rabb. Berhak membuat syariat. Dan itu, na'udzubillah, perkara besar. Allah katakan, Am syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah am lahum syuraka'u syara'u lahum ad dini ma lam ya'zan bihillah? Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat baru tanpa izin dari Allah? Ini kebid'ahan. Kebid'ahan itu syariat. Yang berhak membuat syariat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka mengadakan kebid'ahan, berarti mereka membuat syariat baru. Syariat dari siapa? Dari ilah yang mana? Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah? Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat? Minad din dari agama ma lam ya'zan bihillah yang Allah tidak izinkan. Berarti jeleknya kebid'ahan adalah dia merasa, mereka merasa boleh bisa membuat syariat. Padahal mereka bukan Tuhan. Mereka bukan ilah. Dan ini berarti dia mengambil hak Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dikatakan, Faman ablam. Faman ablamu. Siapa yang lebih zalim dari orang yang seperti ini? Kalimat faman ablamu maknanya tidak ada yang lebih zalim. Siapa yang lebih zalim? Gak ada yang lebih zalim dari orang yang mengaku-ngaku bisa bikin syariat tanpa izin Allah. Itu tibaul hawa. قد خسر الذين قتلوا أولادكم سفها بغير علم Allah dahum ini ya dalam Al-Quran. Ada cetakan lain. Ada yang menyatakan baru. Telah rugi mereka-mereka yang membunuh anak-anak mereka sendiri. Safahan bighairi ilmin. Karena bodoh tanpa ilmu. Sama juga maknanya. Tanpa ilmu, ilmu tanpa hujah, tanpa dalil. Wa haramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan sendiri apa-apa yang Allah rizkikan pada mereka. Seperti tadi unta diharamkan kalau sudah memiliki anak sepuluh. Kambing diharamkan kalau lahir kembar. beberapa kali berturut-turut. Mengharamkan rizki yang Allah berikan pada mereka. Padahal itu halalan tayyibah. Silahkan. Mau punya anak sepuluh ataupun kembar sekian kali, semuanya halal. Ambil semuanya. Buat laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Mereka mengharamkan atas diri mereka. Bighairi ilmin. Haramu. Ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah berikan pada mereka dari rizki. Iftira'an ala Allah. Karena berdusta atas nama Allah. Ini nggak boleh. Allah. Qad wa makanu muhtadin. Mereka telah sesat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah min Di Indonesia terjadi. Ada kambing yang tidak boleh diganggu. Kambing keramat. Ada sapi, kerbau juga sama tidak boleh diganggu apalagi disembelih. Haram tidak boleh dimuliakan. Namanya Kiai Selamat sapinya, kerbaunya. Disebut Kiai. Padahal Kiai biasa panggilan untuk ulama. Kiai Selamat ternyata sapi atau kerbau lebih tepatnya di Solo. Ini bid'ah muhdatsah harama atau mereka haramu ma razaqahumullah. Padahal dia kalau disembelih halalan thayyibah nikmah, kita makan bersama rame-rame, kita sembelih Kiai selamat Eka ya, kerbau, ya, bukan kiai. Ya. Kita sembelih bersama, kita pesta bersama. Nikmat, masya Allah. Rizki dari Allah. Kenapa diharamkan? Alhamdulillah. Di tempat lain lagi ada murya sejenis ikan. Ya. Kenapa itu kalau di sini? Panjang, besar begitu. Seperti ikan lele tapi besar. Mereka katakan juga keramat, tidak boleh diganggu. <laughs> Di Ambon waktu itu. <laughs> Ketika ahlu sunnah datang ke sana dikatakan keramat. Tidak <laughs> ada keramat. Ini ikan halal. Besoknya mereka rame-rame, ambil mereka bakar, mereka makan. Kata orang-orang kampung, kualat mereka. Tidak lagi ketimpa adab, ketimpa petaka, musibah. Mereka tunggu sehari, dua hari, tiga hari. Sampai hari ini gak ada musibah apapun. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Rizki yang Allah berikan. Kenapa mereka haramkan? Haramu ma razaqahumullah. Dan yang lebih bodoh lagi, lebih jahat lagi, mengatasnamakan Allah. Ini nggak boleh sama Allah Ta'ala. Kata Allah kita harus muliakan. Siapa bilang? Nggak ada dalam ayat wala hadis. Nggak ada dalam syariat, nggak ada dalam agama. Maka kata Allah, qad mereka telah sesat. Wa makanu muhtadin dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa hadza kulluhu littiba'i ahwa'ihim fit tashri' bighairi hudan min Allah. Dan ini sungguh karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kenapa mereka sampai mengharamkan rizki yang Allah berikan pada mereka? Sampai lapar-lapar mereka nggak dapat makanan, nggak mau ya. bakar ikan muria. Ya. Kenapa? Karena mengikuti hawa. Fitashri' dalam membuat syariat. Bighairi hudan min Allah. Tanpa petunjuk dari Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman membatalkan semua syariat-syariat mereka. Kata Allah, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب kata Allah Allah tidak pernah menjadikan bahirah, nggak pernah menjadikan saibah, nggak pernah menjadikan wasilah wala ham. Ini istilah-istilah mereka terhadap binatang ternak. Yang ini kalau sudah anak sepuluh, yang ini kalau melahir kembar, yang ini kalau begini. Dan ditandai oleh mereka dengan dipotong telinganya. Dan ini dikatakan untuk Allah nggak boleh diganggu. Ini kambing tidak boleh dimakan oleh perempuan hanya untuk laki-laki. Kata Allah, Allah tidak pernah menjadikan syariat itu. Nggak pernah menjadikan bahirah, saibah, wasilah, walaham. Walakin alladzina kafaru. Tetapi orang-orang kafir itulah yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Yaftaruna ala al kadhib. Mereka membuat, membuat-buat atas nama Allah kedustaan-kedustaan huwa tibaul hawa dan itu juga mengikuti hawa nafsu. Ini juga yang dikatakan mengikuti hawa nafsu. Fit tashri' dalam membuat syariat. ghairi hudan Allah dengan tanpa petunjuk dari Allah. Berarti mengikuti hawa nafsu sangat mengerikan. Sampai akhirnya membuat syariat. Merubah syariat. Menambah syariat. Mengganti syariat. Semuanya dengan hawa. Semuanya karena hawa nafsu. Maka Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah." Kata Allah, "Tidakkah kau lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya?" Mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin dan Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Biasanya orang sesat itu karena tidak tahu. Karena tidak punya ilmu. Iya kan? Biasanya namanya orang sesat kalau mereka jahil, bodoh. Satu tahu jalan menuju Johor, satu gak tahu. Yang satu selamat, satu tersesat. Bal. Kenapa gak tahu jalan dia? Tetapi yang terjadi pada mereka ahlul ahwa, adallahullahu ala ilmin. Mereka sesat dalam keadaan tahu. Dalam keadaan dia punya ilmu. Ala ilmin. Mengapa demikian? Karena ilmu yang dia ketahui dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya memang hadisnya sahih. Tapi saya pikir ini belum bisa diterapkan sekarang. Ya memang ayatnya benar, hadisnya juga sahih. Tapi sepertinya ini gak bisa diterima karena bertentangan dengan akal. Lihat ya, azakumullah. Ala ilmin, dia punya ilmu tetapi dia tersesat karena dia lebih mengutamakan akalnya, lebih mengutamakan perasaannya dan itu semua hawa, lebih mengutamakan hawa nafsunya. Adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi maka Allah tutup pendengarannya Allah tutup hatinya, Allah berikan pula pada pandangannya tutupan. Ala basarihi ghisyawah. Berarti buta tuli bisu. Hatinya tidak bisa memahami, telinganya nggak bisa mendengar, matanya nggak bisa melihat. Tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran. Ada filternya Kacamatanya sudah salah, kacamata Hawa. Maka ditunjukkan ini hak. Dia melihat mana Tidak terlihat hak. Tertutup. Wajah Allah ala basari Rishawah dijadikan di matanya tutupan. Tidak bisa melihat kebenaran. Dia melihat yang lain dia bisa, melihat kebenaran tidak bisa. Dan ini barakallahu fikum orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu atau yang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya sesembahannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang bisa memberi hidayah? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah sesatkan, siapa yang bisa beri petunjuk? La ahad. Tidak seorang pun. Man yahdillah, fala mudillalah. Wa man yudlil, fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk nggak akan ada yang bisa menyesatkan dan siapa yang Allah sesatkan nggak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Orang ini pengikut hawa, Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah? Kamu terangkan ini adalah hak, ini adalah hak. Enggaklah lah menurut saya batin. Ini putih, terang benderang. Biru. Kenapa? Kacamatanya biru. Dia lihat biru. Kamu habiskan suaramu. Habiskan waktumu berbicara jelas, keras, terus menerus sampai lelah kamu. Dia tetap tidak paham. Mana? Biru. Kok putih? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Buka kacamatamu. Tinggalkan hawa nafsu, baru bisa selamat. Jangan kalahkan hujah dengan hawa. Kalau sudah mengutamakan hawa nafsu, maka dia tidak akan mendapatkan bimbingan faman yahdillah atau faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? La yahdihi dunallahi syai. nggak akan ada yang memberikan hidayah setelah Allah sedikit pun la bi ghairihi, بغيره al huda. yaitu tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah dengan syariat tidak dengan yang lain al huda yaitu dengan huda kalau dia mau meninggalkan hawa dan mengikuti huda bisa selamat tetapi kalau dia terus mengutamakan hawa nafsu maka tidak akan bisa mendapatkan bimbingan hidayah وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد kalau sudah tetap urusannya selalu beredar antara dua perkara kalau nggak syariat ya hawa bainal syara' wa hawa kalau begini keadaannya maka tazalzalat runtuh, goncang. tuh hukmil akil mujarrad. Goncang, runtuh, hancur luluh kaidah akal. Al-mujarrad. Kaidah akal al-mujarrad. Apa itu kaidah akal mujarrad? Sudah diterangkan dalam sesi sebelumnya. Yaitu orang yang menjadikan akal sebagai tolok ukur. Menjadikan akal sebagai patokan utama jadikan akal sebagai mekias yang utama. Gugur ya, runtuh. Faka'annahu laysa lil aqli fi hadzal maidan baja. Maka seakan-akan tidak ada dalam masalah agama tempat untuk akal. Enggak ada ikut campur akal-akal manusia. Ini agama Allah, ilmunya dari Allah. Ini agama Allah, ilmunya dari Allah melalui utusan Allah, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada akal siapapun yang bisa ikut campur. Gak ada akal siapapun yang bisa mengganti, merubah. Tak bisa. Gak ada. Qal dikatakan selanjutnya illa min tahti nadaril hawa Gak bisa akal ikut campur kecuali dia mengikuti hawa. Fahuwa idan ittiba'ul hawa. Berarti kaedah akal itu adalah kaedah hawa nafsu. Kaedah akal adalah kaedah hawa nafsu. Fahuwa idan ittiba'ul hawa. Maka kalau begitu mengikuti kaedah akal adalah mengikuti hawa nafsu. Bi'ainihi Fitajri'il ahkam. Itulah benar-benar mengikuti hawa nafsu dalam syariat. Fandur barakallahu fikum. Lihatlah semoga Allah SWT memberikan barakah pada kalian. Kaifa sammallahu ta'ala man ittaba'a aqluhu man ittaba'a aqlahu wa ra'yahu muttabi' li hawa. Lihatlah Bagaimana Allah menamakan orang yang mengikuti akalnya, orang yang mengikuti pendapat pribadinya dijuluki oleh Allah muttabi'un lihawa, mengikuti hawa nafsu. Wa wasafa man ittaba'a hawahu bid-dhalal. Dan Allah sifatkan, Allah sifati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan kesesatan. Siapa yang mengikuti hawa nafsu sesat. Ya. Ala yadullu dhalika ala khuturatil hawa. Tidakkah ini menunjukkan betapa berbahayanya hawa? Tidakkah ini menunjukkan betapa bahayanya hawa nafsu? Wa annahu yajib alal insani an yuhadzir ala nafsihi tiba'al hawa. Maka hendaklah seorang manusia masing-masing berhati-hati dari hawa nafsu harus bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan akalnya dan perasaannya dengan sunnah, dengan syariat. Harus bisa. Ada hadis yang ternyata hati kamu kurang cocok. Berupayalah. Kamu katakan dalam hatimu, ini yang hak, saya yang salah. Diri saya nggak benar. Kalau kamu melihat hukum rajam, seorang dilempari sampai mati, kemudian kamu ada perasaan dalam hatimu, apa gak terlalu kejam? Hati-hati, itu hawa. Itu hawa nafsu. Buang jauh-jauh. Katakan A'udhu billahi minasyaitan rajim. A'udhu billahi minal hawa. Ini hak, ini syariat, ini yang mulia, perasaan saya yang salah. bin A'azakumullah Sebaliknya, ya, ketika ya, kita melihat ya, perkara yang bagus, indah, ternyata syariat menyatakan haram. Ya. Seperti alunan musik. Ya. Kita tidak bicara alunan musik yang ya, syaitan, ya, musik syaitania, tapi yang lembut, yang kamu dalam belajar dengan musik kadang-kadang bisa membantu. Ya. Kenapa ya kok diharamkan? Kenapa Rasulullah SAW menyatakan eh, dalam hadis Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh umatku nanti akan berani-berani menghalalkan sutra buat laki-laki. Zina dengan dinamakan dengan nama lain. Wal khamr dengan dinamakan dengan nama lain. Dan alat-alat musik ma'azif <laughs> Yang lembut maupun yang kasar. <laughs> Kalau musuh kasar, iyalah saya nggak suka. Tapi yang lembut kan membantu. Membantu apa? Haram. <laughs> Tidak membantu apapun. Telingamu yang salah, perasaanmu yang salah. Tapi kan indah tidak. Jelek, nggak indah. Perasaanmu yang salah, perasaan kita yang salah. Ayat yang benar, hadis yang benar, Rasulullah SAW yang di atas hak. Maka ini sungguh sangat berat. <laughs> Karena sekarang mungkin kita mendapatkan yang sesuai, kita nggak merasa berat. <laughs> Tapi suatu saat, <laughs> ketika engkau mendapatkan hadis yang ternyata pada perasaanmu ada sesuatu, hati-hati. Saat itu diuji. Saat itu kita diuji oleh Allah. Apakah lebih memilih hawa nafsu atau memilih ayat Allah? Apakah lebih memilih hawa nafsu atau lebih memilih ucapan Rasulullah? Diuji kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Enggak mungkin ada seorang yang menyatakan kami beriman tanpa diuji. Pasti akan diuji. Kata Allah walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu Dan sungguh aku telah uji orang-orang sebelum mereka dan aku pasti tahu kata Allah. Siapa yang jujur imannya, sungguh-sungguh, dan siapa yang kadzibin, siapa yang berdusta. Dengan apa terbukti yang jujur dan yang berdusta? Dengan ujian, dengan ujian. Sampaikan, ada riwayat hadis yang sahih yang menyatakan di akhir zaman akan terjadi peperangan orang beriman dengan Yahudi. Dan nanti pohon-pohon, batu-batu akan berbicara. Ya Muslim, di belakangku ada Yahudi. Uktulhu, bunuh dia. Illa syajaratul gharqat. Kecuali pohon gharqat. Hah. Ujian. Yang menyatakan aman nabihi. Kulun min indi rabbina. Maka dia mukmin. Kami beriman dengannya. Kulun min indi Rabbina. Semuanya dari Allah. Karena Nabi, Rasul, la yantiqanil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka siapa yang menyatakan amanna, kami beriman, kami percaya. Berarti dia mukmin. Tetapi siapa yang ragu menyatakan batu berbicara mustahil. Pohon berbicara Bagaimana itu? Gak mungkin. Gak masuk akal ini. Bagaimana kita terima? Apa kita kata orang seperti ini? Terbukti dengan ujian bahwa dia adalah orang yang tidak yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah. Kalau yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah, maka dia akan mengatakan saya percaya. Ya toh? Kenapa Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang paling mulia? Kata para ulama, tidaklah Abu Bakar mengalahkan seluruh kalian dengan banyaknya sholat. Dengan banyaknya puasa. Bukan. Tetapi ma fi qalbih, tetapi apa yang ada dalam hatinya yaitu at-tasdiq tam. at tasdiq at-tam. Kepercayaan yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ya, diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan. Semalam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis. Huwa alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Palestina. Di Syam. Yang jauhnya membutuhkan perjalanan satu bulan ketika itu. Tetapi Nabi ke Baitul Maqdis cuma semalam. Akal-akal mereka ketika itu gak ada yang percaya. Mustahil. Kamu ke Baitul Maqdis semalam. Kami menempuhnya satu bulan bahkan bisa lebih. Maka orang-orang musyrikin tambah kafir. Tambah sesat, tambah jauh. Menyatakan dengan julukan astagfirullah. Dengan julukan yang jelek. Dikatakan gila, dikatakan majnun. Tidak mungkin. Ini orang gila demikian dan demikian. Kafir. Mereka berpikir bahwa ini bisa dijadikan sebagai senjata untuk membuat ragu Abu Bakar. Maka mereka berduyun-duyun datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Ya al Khair. Abu Bakar dijuluknya dengan al Khair. Pencari kebenaran. Karena sebelum datangnya Rasul, dia selalu mengatakan akan datang kebaikan. Akan datang kebaikan. Ya al Khair. Ya Abu Bakar. Ukhruj, keluarlah engkau. Ketika keluar ada apa? Sekarang terbukti bahwa sahabatmu itu adalah gila. Dia menyatakan semalam ke Betul Maqdis. Apa kamu percaya? Gak masuk akal. Gak bisa diterima. Kata Abu Bakar, apakah benar Rasulullah SAW yang berbicara? Apakah benar beliau yang berkata? Iya, kata mereka. Sekarang masih bicara. Di Ka'bah. Kata Abu Bakar, kalau dia yang bicara. Saya percaya walaupun lebih dari itu. Lihat Abu Bakar. Saya percaya walaupun lebih dari itu. Bagaimana saya tidak percaya dengan Baitul Maqdis? Saya percaya dengan yang lebih jauh dari itu, yaitu turunnya ayat-ayat Allah min fauqi sab'i samawat laila nahar. Aku percaya turunnya ayat-ayat Allah di, dari atas langit yang paling tinggi, dari atas arusnya dari Allah pagi dan sore. Jauh mana? Kata Abu Bakar, aku percaya. Padahal diriwayatkan dalam sirah Ibnu Hisham. Bahwa ketika Rasulullah SAW menyatakan aku diisrakan ke Baitul Maqdis. Itu ada beberapa orang yang sudah masuk Islam keluar kembali. Murtad kembali. Ada. Disebutkan irtadda man qad aman. Yang sudah beriman mau kufur kembali. Karena berita ini. Karena ini mustahil. Gak mungkin semalam. Orang yang menyatakan mustahil, yang menyatakan gak mungkin, yang menyatakan gak masuk akal, semua karena mereka melupakan satu perkara. Merupakan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha bisa. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Jangankan semalam, sekejap. Sekejap mata bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti mereka yang menyatakan gak mungkin, mustahil dan sebagainya. Karena mereka tidak beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Lupa kalau Allah maha kuasa, maha mampu, maha bisa untuk melakukan segala apa yang dikehendakinya, hanya menyatakan kun fayakun. Hanya menyatakan jadilah maka jadilah. Kembali kepada kita. Kala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa minal ma'lum anna mujarrad nufurin nafirin أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده Perhatikan ucapan beliau. Ini berkait pula dengan pembahasan terakhir. Pembahasan tentang sururiyah hizbiyah. Kata Syekhul Islam, sudah diketahui bersama. Minal ma'lum, sudah maklum bahwa hanya larinya manusia atau cintanya orang yang cocok tidak menunjukkan kebenaran satu ucapan. Tidak pula menunjukkan kerusakan satu ucapan. Berarti larinya manusia atau cintanya manusia itu nggak jadi dalil, nggak jadi hujah tentang kebenaran sebuah ucapan. Tidak menjadi hujah atas kebatilan sebuah ucapan. Tidak. Enggak ada kaitannya dengan benar atau salah. Maksudnya, kalau misalnya ada seorang yang berbicara dengan satu pendapat. Dengan pendapat dia, manusia semuanya suka kepada dia. Pengikutnya tambah banyak. Apakah berarti ucapannya benar? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang sebaliknya. Dia berbicara dengan satu pendapat ternyata dengan pendapat dia orang lari. Nggak lagi mendekat kepada dia. Tidak tersisa kecuali satu dua orang. Semuanya menjauh. Apakah itu bukti bahwa ucapannya salah? Belum tentu juga. Nggak ada kaitannya dengan jumlah banyak atau sedikit. Ini barakallahu fikum harus dicatat, harus diingat. Dan harus disampaikan pada mereka para hizbiyin yang selalu menghitung dengan jumlah. Selalu menghitung dengan kuantitas. Dengan jumlah Wah, oh, ini banyak. Besar jumlahnya. Berarti benar. Kalau kita sampaikan sesuatu, orang lari, oh jangan, ini berarti salah. Tidak ada kaitannya dengan benar atau salah. Benar atau salah kaitannya adalah dengan hujjah, dengan dalil. kalau Allah wa Rasul. Dengan dalil ayat Al-Quran atau sunnah nabawiyah. Illa idha kana dhalika bihudan minallah kecuali kalau ucapan itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah. Bal istidlal bidzalika huwa istidlal bittiba'il hawa bighairi hudan minallah. Adapun orang yang mengukur berdalil dengan jumlah banyak sedikitnya pengikut atau menghukumi sesuatu berdalil dengan berkumpulnya manusia atau menjauhnya manusia, berarti dia mengukur dengan hawa. Berarti dia mengukur dengan hawa. Makanya dikatakan bahwa hizbiun juga alul hawa. Kenapa? Karena mereka mengukurnya dengan jumlah. Kalau orang lari dikatakan ini salah. Kalau orang pada orang mendekat maka dikatakan ini benar. Tidak bisa. Tak bisa jadi ukuran. Jumlah pengikut banyak atau sedikit? akhwat ummahatul mukminat jangan bercakap iya amatif iya bagi para wanita Jangan ramai. Siang anak-anak yang ramai, malam malah ibu-ibunya yang ramai. Kasian, ya. ya. Kasihan yang sungguh-sungguh ingin belajar. Kasian, ya. Kasihan yang datang jauh-jauh ingin mengaji. Kasian Kasihan mereka. Biarkan mereka sungguh-sungguh serius belajar. Tolong dijaga anak-anaknya. Kembali kepada kitab. Kalau Syekhul Islam rahimahullah bahwa istidlal bidalik mengukur dengan itu dengan mendekatnya manusia atau dengan larinya manusia. Mengukur kebenaran dengan itu adalah ittiba'un lil hawa. Itu mengikuti hawa nafsu. Fa inna ittiba'al insan lima yahwahu wa akhdul qawli wal fi'li alladhi yuhibbu. Karena sungguhnya manusia mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti apa yang dia sukai dari perbuatan atau ucapan. Warad al qaul dan menolak ucapan dan amalan yang dia tidak sukai. Itu hawa nafsu. Yang suka dia ucapkan, dia kerjakan. Yang dia tidak suka, dia tinggalkan, dia tidak mau berbicara. Ini namanya hawa. Milahu Bila hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Inna kathiran لا يضلون bi بغير علم ilm. Sesungguhnya kebanyakan manusia mereka sesat karena hawa nafsu hawa nafsu mereka bighairi ilm, tanpa ilmu. Fa in lam yastajibu laka kata Allah, kalau mereka tidak menyambut ajakanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum maka berarti mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan Allah? dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu meninggalkan hudan Allah? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan bimbingan Allah, ayat Allah, ucapan Rasulullah? Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih bal dari mereka-mereka? Perhatikan ayat ini. Allah katakan, kalau tidak mau mengikut Rasul, berarti hawa. Fa'ilam yastajibu laka, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau nggak mau mengikuti engkau, wahai Rasul, berarti mereka mengikuti hawa. Dan siapa yang lebih sesat dari mereka mengikuti hawa? Wa qala ta'ala li Daud. Dan Allah berfirman juga tentang Daud. Alaihi salamnya ya Daud Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, maka niscaya akan sesat engkau dari jalan Allah. Qala ta'ala ayat lainnya lagi. fa in shahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka mempersaksikan, kalian jangan mempersaksikan bersama mereka. Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina Jangan kalian mengikuti hawa nafsu-hawa nafsu mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirati hum bi rabbihim ya'dilun. Adapun orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, maka mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rabb mereka. Disebutkan wala tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Berarti mengikuti hawa nafsu bisa dua. Bisa mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri. Saya suka, saya nggak suka. Bisa juga mengikuti hawa nafsu orang lain. Mereka suka tak. Nah, gitu. Mereka suka atau tidak. Kalau mereka nggak suka, nggak disampaikan. Jangan. Mereka tak suka. Kalau mereka suka, sampaikan. Mereka senang. Ini azakumullah hawa nafsu juga. Bukan hawa nafsunya dia, dia mengikuti hawa nafsu orang. Hawa nafsu orang lain. Dan ini barakallahu fikum yang membedakan antara dakwah dengan dagang. Kalau dakwah itu sampaikan kebenaran, suka ataupun tak suka, sampaikan pada mereka. Tetapi kalau dagang, kita lihat konsumen, kita lihat bagaimana sukaan mereka kasih ya, mesis di atasnya suka, bagus. Gak suka, ganti. Ganti dengan keju, ganti dengan cheese. Cheese. Hah? Kalau gak suka, ganti coklat. Bagaimana supaya mereka suka? Iya kan itu dagang. Agama bukan dagang kue. Barakallahu fikum. Dakwah bukan dagang kue. Sudah lengkap, sudah baku, sudah lengkap, tidak bisa dirubah, nggak bisa diganti. Ini mau ini, nggak mau harus ini, nggak bisa yang lain. Maka barakallahu fikum kata Allah, "Fala tattabi ahwa'ahum." Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti kemauan mereka. Ikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan ikuti kemauan mereka. Kalau berusaha mengikuti kemauan mereka, kemauan mereka berbeda-beda. Tidak sama. Kemauan mereka nggak sama. Ada yang mau ini, ada yang mau itu. Susah. Kata pepatah, Ridon nas ghayatun la tudrak. Ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho seluruh manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tersapai mencari ridho seluruh manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Nggak mungkin, mustahil tercapai. Yang ini suka, yang lain nggak suka. Yang golongan ini suka, golongan yang sana nggak suka. Dan terus seperti itu. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Maka jangan cari ridhon nas. Cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cari ridho Allah, sampaikan apa yang Allah suka. Sampaikan apa yang Allah mau. Mereka menerima alhamdulillah. Mereka tidak menerima alhamdulillah. Karena kita katakan dua syukur. Dua kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah dengan kenikmatan dari Allah semuanya jadi sempurna. Ini kalau mereka dapat hidayah. Tapi kalau tidak, apa kita tidak memuji Allah? Tetap memuji Allah. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ah, dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah hidayah biadillah di tangan Allah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menegakkan hujjah. Kata Allah pada nabinya, apa kata Allah? Allah berfirman kepada Rasulnya, Wa illa al balaghul mubin. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian yang jelas. Selesai. Adapun hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau sukai wahai Rasul. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Saya ulangi ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau sukai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Rasulullah SAW berharap kalau Abu Talib mau masuk Islam, mau dapat hidayah. Sampai akan wafatnya, Nabi menyatakan pada pamannya, Ya Am, Qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Di hadapan Allah, aku akan bela engkau dengan kalimat itu. Katakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Sampai akhir hidupnya. Sampai wafatnya. Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tetap ala millati. Di atas millah. Di atas agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah sedih. Ketika Rasulullah SAW sedih, Allah turunkan ayatnya. إنك لا تهدي من أحببت ولكن Allah يهدي من يشاء engkau nggak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau kehendaki yang kau cintai tetapi Allah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan mengikuti hawa nafsumu dan jangan pula mengikuti hawa nafsu orang lain. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena ini bukan dagang, ini dakwah menyampaikan kebenaran. Mereka ridho ataupun mereka tidak ridho, kita akan sampaikan. Kata Allah selanjutnya, "Wala tattabi'u ahwa'ahum." Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Dalam ayat lain dikatakan dengan kalimat, "Qul ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, La taglu fi dinikum. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Jangan ekstrim. Ghairul haq tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qawmin qaddallu dan jangan ikuti hawa nafsu hawa nafsu kaum kaum yang telah sesat. Jangan ikuti kemauan mereka. Qad min qablu wa adallu kathiran wa adallu an sawa'is sabil. Jangan ikuti orang-orang yang telah sesat dari sebelumnya dan telah menyesatkan kebanyakan manusia dan telah sesat dari jalan yang lurus. Ya. Nasrani. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu hawa nafsu kaum Nasrani yang telah sesat dan menyesatkan. Ini juga sama. Jangan mengikuti hawa nafsu. Beberapa aklaniun para rasionalis, tersesat karena mengikuti hawa nafsu orang-orang barat. Orang-orang Eropa, orang-orang kafir. Saya mau ingin menggambarkan agama agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Supaya ilmiah. Ilmiah dalam artian sesuai dengan akal. Sampai ditulis dengan hitam di atas putih oleh seorang penulis kitabnya berjudul Hayat Muhammad kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Haikal Sen Haikal di muka mukadimahnya dia katakan bahwa aku bawakan sirah ini dengan cara-cara barat yang ilmiah katanya bangga dengan cara barat yang ilmiah dengan cara Eropa dengan cara orang-orang kafir yang ilmiah katanya, yang masuk akal. Dan dia tidak menyebutkan kalimat sallallahu alaihi wa ala wasallam dari mulai awal sampai terakhir kecuali di akhirnya saja. Ternyata ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya dalam satu kitab cuma sekali di belakang saja. Karena supaya ilmiah kata mereka, supaya betul-betul kita ini e, menyampaikan dengan wajar, dengan masuk akal manusia itu Rasulullah SAW benar-benar manusia biasa sampai ter, setelah terbukti kemuliaan-kemuliaannya maka dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khulubun azakumullah berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal Allah kata jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Ayat lain Allah katakan Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan, dan tidak akan ridha kepada dirimu, wahai Rasul. Yahudi dan juga Nasrani. Tidak akan ridha. Hatta tattabi'a millatahum. Hingga engkau mengikuti agama mereka. Engkau mengikuti agama mereka. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu ikut mereka. Jadi jangan mengharapkan keriduan mereka, enggak akan ridho. Lantar bo. Lantar bo angkal Yahudu walau Nasara. Enggak akan ridho orang Yahudi ataupun orang Nasrani pada kalian sampai kalian ikut mereka. Maka enggak akan ridho selama-lamanya. Ngapain? Untuk apa? Kita sampaikan ayat dengan ditafsirkan sampai ke sana kemari supaya mereka ridho. Gak akan ridho. Mukjizat mukjizat dibantah semua. Ini bukan mukjizat. Yang katanya nggak masuk akal mereka ganti semua. Diangkat Bukit Tursina di atas Bani Israel diganti. Bani Israel yang diangkat di atas Bukit Tursina kata mereka. Untuk apa? Supaya mereka ridho, supaya mereka bisa menerima, supaya masuk akal mereka nggak akan ridho sampai kamu ikut agama mereka. Lantar da'akal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, yang namanya bimbingan Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Yang benar-benar hidayah. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kau ikuti hawa nafsu mereka. Ba'dalladhi ja'aka minal ilm setelah datang kepadamu ilmu malaka minallahi min waliyin wala nasir. Niscaya engkau enggak akan mendapati di sisi Allah pembela dan penolong. Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka. Niscaya engkau enggak akan mendapatkan penolong dan pembela nanti yaumul qiyamah. Demikian sekian ayat dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang semuanya memperingatkan kita Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti hawa nafsu kita sendiri, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu siapapun. Ikuti kalau Allah wa kalau Rasul. Jangan cari ridho mereka. Cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittaba'a hawa nas, siapa yang mengikuti hawa nafsu manusia, ba'dal ilmi, setelah datangnya ilmu yang telah dibawa oleh Rasul wa ba'da hudallah dan setelah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala setelah dijelaskan pada hamba-hambanya fahuwa bihadhil mathabah maka orang yang seperti ini bihadhil mathabah kedudukannya orang-orang yang mengikuti hawa walihadza kana salaf yusammuna ahlal bid'ah wa tafarruq al mukhalifin al kitab was sunnah ahlul ahwa oleh karena itu para salafus saleh menamakan ahlul bid'ah golongan yang memecah belah dengan kebidahan, yang menyelisihi kitab wa sunnah, semuanya dijuluki dengan, dinamakan dengan ahlul ahwa. Ya, oleh salaf. Ya, dijuluki ahlul ahwa. Karena itu. Ya. Haitsu qabilu ma ahabuhu wa raddu ma abghaduhu. Karena mereka menerima apa yang mereka suka dan mereka tidak menerima apa yang mereka tidak suka. Bi ihim dengan hawa nafsu mereka bighairi hudan Allah tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz keempat halaman 189 sampai 190. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasalul hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Selebihnya bisa dengan pertanyaan.